aman Amantu. <clears throat> Berikutnya. berikutnya tiga. Ayah Haris, silakan. Nah, berikutnya ha dua hawakan hadis Ini eh, hafal dah ini Enggak hafal ke mami Tadi hafalkan kenapa ah, Berikutnya berdiri yang tak hafal Yang tak hafal berdiri Semua yang tak hafal berdiri Siapa yang tak hafal yang ada hafal berdiri. Jangan menipu. Kalau ditunjuk hafal, ini lebih lama. Yang ada hafal berdiri. Hafal tak ini? Yang ada hafal berdiri. Ah, berikutnya dua. belum baca baca hadis Ini besok dihafalkan. Yang belum hafal besok hafal. Duduk kembali. Beberapa pengumuman yang pertama HP sekali dikumpulkan. Kalau kerampas nggak kembali. Kalau ada yang ketahuan melihat agama nah, Purno ini eh, jangan salahkan kalau pergi dari sini rambut dipotong yang baik kalau sekali waktu ada pemeriksaan sini panjang sekali jangan salahkan kalau dipotongnya tinggal setengah senti atau gundul Nanti akan kita datangkan tukang cukur yang kilat, yang cepat. Pilih gundul atau pilih rapi rambutnya? Santri jangan mesti bulan rambut, rambutnya sini panjang, belakangnya panjang, panjang pendek. Nah, sibukan dengan ilmu tidak sibuk dengan rambut. Misalkan segera dirapikan. misalnya kita datangkan tukang cukur nih. Pakai mesin, yang tinggal dipotong, tinggal satu senti atau setengah senti atau gundul. Maaf banal هذا محمد ما هي الاستقامة هذا التعريف من القائل آه، يعقوب من قائله عندك عندك أي ذكرنا بالأمس Man qailuhu? Al-Imam An-Nawawi. Al-istiqamah mulazamat at-tariq bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Ma huwa al-iman? endak, al-iman. Am. التصديق فقط وعند أبي حنيفة ها من يذكره wal amal bil jawarih atau bil arkan. Nah. Yazid bil ta'ah wa yang kusbil ma'siyah. Halul iman. Wa idha kulna anna al imana mujaratun bi al iqrar فما قول ذلك الإيمان مجرد الإقرار هذا الوهاب إذا قلنا الإيمان مجرد الإقرار الإقرار باللسان وهذا تعريف صحيح لكن صحيح لماذا لماذا هذا الكلام ليس بصحيح أو هذا التعريف ليس بصحيح أي سفيان لماذا نعم شابه بالمنافقين لأن المنافقين يقولون ذلك يكرون بألسنتهم Mereka mengingkarkan dengan lisan-lisannya. Qal Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-hadits tsani wal 20. Hadis tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dikatakan radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram. Mata fi yaumi Uhud. Meninggal pada perang Uhud. Anna rajulan Rajulan di sini namanya An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Kita ulang An-Nu'man bin Qawqal Qaf wawu Qaf lam Qawqal Al-Khuzai. Wahuwa mimman syahida Badran wa Uhuda. Dia termasuk ikut perang Badar dan perang Uhud. Kalian telah mengetahui bahwa orang-orang dari kalangan para sahabat yang ikut perang Badar Allah telah menjamin bagi mereka itu surga. Kalau Allah, nah, karena fi hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang ikut perang Badar kalangan para sahabat. Sa'ala Rasulullah SAW Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Faqala ara'aita Ara'aita ah, di sini al-istifham Itu pertanyaan Apakah atau bagaimana pendapatmu Ara'aita di sini diartikan akhbirni waftinni. <clears throat> berikan kabar kepada saya. Dan juga berikan fatwa kepada saya. Akhbirni waftinni. Idza sallaitu as-salawatil maktubat. Jika aku melakukan <clears throat> as-salawat al-maktubat, salat-salat diwajibkan, artinya adalah salat lima waktu as-salawatul khams. Maksudnya al-maktubah di sini adalah salat lima waktu. sumtu Ramadan. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wahatul halam, wahatul halal, halamul haram. Aku menghalalkan yang halal mu'taqidan bihi dan meyakininya wal amal bihi dalam mengamalkannya. Wa tul haram sebutkan Imam Nawawi di sini istanabtu istanabtuhu mu'taqidan bihi wastanabtu al haram aku meyakininya dan juga menjauhinya walam asid ala dzalika syai'a dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu tidak menambah lagi, sudah. A'adkhul jannah? Apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Rasulullah SAW menyatakan iya. Hadis yang mulia ini kita lihat dari awal bahwa hirsus sahabah ala as-su'al usaha kesungguhan sahabat untuk bertanya. Ini yang pertama. Kesungguhan sahabat untuk bertanya. Wa lan yanbaghi kulli muslimin ay yas'ala al ilmi an umuri dinihi. Kita ulang yang bagi kulli muslimin ayyasala ahlal ilmi an umuri dinih. Selayaknya bagi seorang muslim untuk bertanya kepada ahli ilmi tentang perkara-perkara agamanya. Ia tidak mencukupkan di rumahnya tanpa bertanya, tanpa mencari ilmu. Dia harus bertanya. Peribahasa malu bertanya es sesat di jalan Kalian malu bertanya sesatnya kemana? Kenar, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Berilmu Nah, kemudian beramal. Beramal tanpa ilmu menyebabkan kesesatan sebagaimana orang Nasara beribadah tanpa ilmu. Demikian pula yang ketiga, bayanu kamali ghayati sahabah. Haythu annahum sa'alu al-jannah la ghayraha Bayanu kamali ghayati sahabah. Penjelasan tentang sempurnanya Nah, ghayati sahabah. Jadi tujuan mereka para sahabah haitsu annahum sa'alul jannah di mana mereka itu meminta surga saja la ghairaha tidak ada yang lainnya ma sa'alu al-ma'ash wala sa'alu al kusur, wala sa'alu al-buyut wala sa'alu al zahab wal fiddah mereka tidak minta penghidupan tidak minta istana tidak minta rumah-rumah tidak minta emas, tidak minta perak. Mereka hanya minta agar dimasukkan surga. Nah, ini menunjukkan betul-betul sempurnanya. Para sahabat mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW agar dimasukkan dalam surga. Lain hanya dengan kebaikan manusia di masa sekarang meminta hanya urusan dunia, tidak meminta urusan akhirah. Demikian pula manfaat berikutnya atau faedah berikutnya al-jawabu bi na'am. Nah, jawab dengan na'am ya'udu ila soal kembali kepada soal pertanyaan dia dikatakan adkhul jannah Kala nam Tadukul jannah itu jawabannya apakah saya masuk surga Rasulullah mengatakan nam walaupun tidak ada kalimat berikutnya berarti nam Tadukul jannah engkau masuk surga kalau seorang mengatakan kepada yang lainnya at tallakta imra'atak Apakah engkau mencerai istrimu? Dia mengatakan naam. Naam. Atau kita mengatakan naam. Ya, saya mengatakan naam misalnya. Berarti naam telak itu imro'ati. Saya mencerai istri saya. Naam. Kalau seorang darasta lughatal arabiyah bahkan engkau belajar bahasa Arab dia mengatakan naam berarti apa Nah, darastul Arabiyah atau saya nah, mengatakan darastul Arabi darastul Arabiyah darastul Arabiyah. Ini jawabannya. Walaupun ada hanya sekedar kalimat na'am. Tadi akan kembali kepada soal. Tidak perlu diulang. Dan Demikian yang bagi lil muallim ay yanzura hala al muta'allim Selanjutnya bagi seorang pengajar untuk melihat keberadaan pengajar apa pelajar. Qabla tausil ilaihi Nah, sebelum menyampaikan kepadanya haitsu annahu yutihi ma yutiku. Di mana dia itu memberikan kepadanya apa yang dia itu sanggup. Jadi hendaknya seorang guru melihat kepada muridnya. Ini sebelum menyampaikannya keberadaannya. Di mana tatkala memberikan keilmuan itu murid tersebut mampu Ini juga bagi bagi dai. Jadi kalau dakwah keluar dilihat madaunya apakah mampu menerima ceramahnya atau tidak. Seorang guru juga demikian melihat santrinya apakah santrinya itu mampu menerima pelajaran atau tidak. Kalau tidak jangan disampaikan. Karena apa? Akan percuma menghabiskan energi sia-sia belaka. Wayan at-tabsyir wa taysir wa targhib Nah. Jadi hendaknya juga mengembirakan dan juga memudahkan dan juga adanya dorongan. Jadi hendaknya seorang guru memberikan kabar gembira. Tidak menjadikan lari. Ini kalau ada santri-santri misalnya yang tidak mau belajar sama gurunya, ini dilihat mungkin yang salah gurunya, terlalu keras, nah, sehingga santri-santrinya lari. Jadi hendaknya menggembirakan. Nah, belajar menggembirakan, memudahkan, dan memberikan dorongan. Ini diantara nah, faedah hadis yang mulia ini. Kemudian kita masuk kepada Nah, sedikit penjelasan. Araika in sallaitu al-maktubat. Berikan kabar kepada saya, berikan fatwa kepada saya bagaimana kalau saya itu melakukan soal lima waktu. Soal lima waktu adalah perkara yang diwajibkan dan para sahabat sepakat tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan bahwasanya salat itu dilakukan di rumahnya. Akan tapi dilakukan di mana? Di masjid. Hadis Abi Hurairah yang ma'ruf, "Inna akhrasalah al-munafiqin salatul isya wal fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauha walau habwa." Wa qad hamtu an amara bi salah tuqam, thumma amara rajulan fayusalli bin nas, thumma antalik ma'a rijal ma'hum hizam min hatab, fa harqa buyutahum bin nar. Semua salat yang paling berat Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya, salat subuh. Kalau seandainya mereka tahu pahala keduanya, sungguh akan datang walaupun dengan merayap. Dijelaskan merayap sebagai anak kecil yang berangkang itu atau tentara yang dengan tangannya atau berjalan dengan pantatnya. Nah, seperti orang yang kesot, semacam kesot. Nah, kalau orang Jawa, itu seandainya tahu pahala keduanya. Sungguh aku menginginkan agar salat dari azan dikumandangkan. Aku perintahkan seorang jadi imam. Aku akan pergi bersama kaum laki-laki yang mereka membawa kayu bakar. Aku akan bakar dalam rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan perkara yang wajib. Warka'u marwakin Rukulah bersama orang yang ruku. Ini soal berjamaah. Ini juga pendapat amatu ahli hadis. Mayoritas ahli hadis menyatakan bahwa salat berjamaah bagi rijal dilakukan di masjid bukan di rumah. Dan juga orang-orang salat di rumahnya wa ma ra'aituna yatakhallal salat jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan kami tidak beranggapan bahwa tidaklah seorang pun yang tidak berjamaah kecuali dia itu pasti munafik. Jika sholat di rumahnya, ketahuilah dia ini adalah munafik. Tidak harus meneliti dia ini pendusta atau tidak. Dasar berjamaah munafik. Ini penilaian para sahabat terdahulu. Kemudian puasa Nah, ini juga ya, adalah pendapat Imam Syafi'i wal Imam Bukhari wal Hasan al-Basri demikian pula Atha bin Abi Rabah wa Ibnu Hibban wal Auza'i Naam, wa Zahiriyah wa Ishaq bin Rahawi wa Imam Ahmad dan lain-lainnya tentang wajibnya salat berjamaah. Puasa Ramadan kalau seorang mencukupkan salat lima waktu. Al-iktifa bi al-mafruḍat min asbabi dukhul jannah. Mencukupkan dengan perkara yang fardu itu sudah menjadi penyebab masuk surga. Jadi kalau seorang tidak hanya melakukan kecuali soal lima waktu dan tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan itu sudah menjadi penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak salat sunnah, walaupun tidak puasa-puasa sunnah. Akan tapi serayanya bagi seorang muslim untuk menambah perkara-perkara yang sunnah karena dengan itu akan menyempurnakan perkara-perkara yang wajib Nah, la yazal 'abdi yataqarrab bin nawafil hatta lam uhibbah. Senantiasa hambaku melakukan sesuatu eh, perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ini hadis kursi. Allah mencintai orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian ditambah juga dari faedahnya Anil halal wa haram ma jaa minal kitab was sunnah. Bahwasanya yang halal dan yang haram itu yang datang dari Alkitab dan sunnah. Nah. Dan jangan diartikan bahwasanya halal haram itu yang datang dari kiainya atau dari pembesarnya. Seperti apa? Orang Nasara. Orang-orang para biarawan dan biar, biarawati diharamkan untuk menikah padahal nikah adalah perkara yang disyariatkan. Tapi orang Nasara mengharamkan bagi biarawan dan biarawati untuk menikah. Orang Sufi ya juga demikian. Nah, mereka melakukan tabatul. Tidak mau menikah. Alasannya nanti akan menyibukkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dari beribadah. Ada seorang sufiah yang mengharamkan untuk makan daging. Ini pernah kita jumpai seorang yang buta di Ponorogo datang ke kamar kami. Nah, dia tidak mau makan daging. Karena dinasihati oleh kiai. Jangan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini tidak benar. Daging jelas dihalalkan. Nah, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Taib. Dan juga perkara halal haram. Nah, kita jelaskan dari setiap yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan sampai menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Karena ada sebagian manusia yang demikian tadi. Kalau sampai mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dan bihi wa kharaja minal Islam. Kalau ada orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia yakin dengan itu, maka dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang aku yakin bahwasanya nikah itu diharamkan oleh Islam. Bagaimana demikian? Dia keluar dari agama Islam. Nah. Atau dia mengatakan aku meyakini bahwa khamr itu khamr itu adalah halal. Dia keluar dari agama Islam. Aku yakin bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib. Keluar dari agama Islam. Nah, walaupun dia berpuasa di Ramadan. Dia dia meyakini. Nah, benar jelas-jelas perkara yang disyariatkan. Aku meyakini bahwa salat lima waktu tidak wajib. Walaupun dia salat. tapi kalau yakin demikian, maka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Amlaum syara'um. Jadi nah, ini malam Adam. Ya, bihillah. Jadi mereka membuat syariat yang Allah tidak mengizinkannya. Inilah hukumu illa lillah. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini haram? Nah, mengetahui ini haram, yu'raf al-haram bi an-nahi dengan larangan. Ini yang pertama. Bisa diketahui ini haram itu dengan larangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqtulu anfusakum jangan kalian bunuh diri. Membunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri haram. Karena di sini ada lafaz wala taqtulu anfusakum. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Di sini perzinaan diharamkan. Ini adalah adanya larangan an-nahi. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kalian putus dari rahmat Allah. La, la, ya roh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dan banyak lagi dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bil wa'id syadid dengan ancaman yang keras. Ancaman yang keras itu juga menunjukkan perkara yang haram. Allah sebutkan wa may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Misalnya ini. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya itu surga. Allah takkan dia dalam neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Di sini diancam. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Jadi artinya tidak boleh masuk surga. Tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Atau seperti firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja bunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya dia akan masuk neraka jahanam kekal dalamnya Allah marah kepadanya Allah malaknya baginya azab yang besar ini adalah wa'dus syadid. Ancaman wa'idus syadid, ancaman yang keras. Demikian bisa diketahui yang ketiga bi lafzul haram, lafaz yang haram. Seperti hurrimat alaikumul maitah waddam walamal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Ada ayat lain wama uhilla li ghairillahi bihi diharamkan bagi kalian al-maitah bangkai wadam darah walamul khinzir daging babi wa ma'hul uhilla bihi dan apa-apa yang diperuntukkan untuk selain Allah nah ini adalah lafaz haram khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum ila akhir ayat diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian Nah, wa banatukum dan anak perempuan kalian, wa akhwatukum dan saudara-saudara kalian, wa ammatukum dan bibi kalian, khalatukum dan juga bibi dari kalangan ibu dan seterusnya. Ini adalah lafaz haram. Bisa difahami ini? Bisa difahami apa gimana? Nah. Bagaimana cara mengetahui ini haram? Dengan apa tadi? Dengan lafaz nahi. Yang kedua, fil wa'id syarid Yang ketiga laul haram, kan? Kata-kata haram. Nah, ini diantaranya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, di sini tidak disebutkan membayar zakat, tidak disebutkan melakukan ibadah haji. Bagaimana? Apa dia masuk surga? Jawabannya bagaimana? bahwasanya Rasulullah SAW nah mungkin melihat bahwasanya orang ini laisa lahu mal, tidak memiliki harta benda sehingga tidak ada tidak ada kewajiban bagi dia untuk zakat ataupun melakukan ibadah haji. Karena tidak punya harta benda. Kalau seandainya nah law an Nabi SAW alaihi wasallam arafa annahu nah indahu mal mala la nah melayu adi az Seandainya Rasulullah SAW tahu bahwasanya orang ini memiliki harta tentu akan membayar zakat. Nah, jadi bagi orang tidak mampu tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Demikian pula melakukan ibadah haji. Baik, inilah pembahasan pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Subhanallah.